seperti Bapak KIZ Bapak-bapak para pengurus masjid dan para hadirin sekalian yang saya muliakan. Marilah kita tetap dihentinya hentinya senantiasa memanjatkan syukur kepada Allah SWT karena telah banyak nikmat yang kita terima dan kita dapat bertemu pada hari Jumat Sayyidil Ajam dan bertepatan dengan satu tahun umur dari masjid ini dalam suasana sehat walafiat dan penuh rasa kekeluargaan. Hadirin sekalian, mari kita senantiasa berbangga dan bergembira mendapatkan fasilitas seperti ini. Namun kita tahu, saya saksikan, kiranya masih kurang cukup ini. Masih banyak jamaah yang tidak tertampung di baru empat lantai. Sebetulnya kita dulu ingin membuat diri sampai delapan lantai. Delapan lantai itu pun mungkin tidak cukup. Karena untuk menampung kompleks yang sebesar ini tentunya ada beberapa mesin yang kita buat sebagai fasilitas sosial. Baiklah, inilah hikmah yang kita terima pada saat ini kita syukuri dimulai dengan tingkat demikian ini. Namun semua ini tidak jangan diukur dari segi materinya. Tapi saya mengharapkan kepada seluruh jamaah, mana saudara-saudara sekalian, bapak-bapak sekalian, senantiasa memanfaatkan sarana yang ada di mana saja untuk kita tetap bisa makin memantapkan iman kita meneguhkan takwa kita kepada Allah SWT tentu diiringi dengan ilmu yang terus dikembangkan dan dari ketiga ini kita harapkan kita dapat amal semaksimal mungkin selama hidup di dunia ini. Jangan sampai nanti kita pulang ke akhirat baik orang baik maupun orang yang kurang baik itu sama menyesal. Orang baik menyesal waktu di akhirat karena dia kecewa Oh, saya sekarang enak dingin di akhirat ini tapi sayang saya dulu kenapa kok tidak dimaksimalkan saya berbuat baik andaikan saya dulu maksimal berbuat baik mungkin lebih diri lagi ini saya rasakan ini bagi orang baik begitu salahnya. makanya kita jangan ragu-ragu sekarang kalau baik optimalkan sebaliknya bagi orang yang tidak baik kita pun salah kenapa saya di waktu hidup dunia tidak baik. Kalau saya mau bertobat waktu itu, insya Allah barangkali saya di alam barzah sampai nanti kepada alam yang mulai di adil oleh Allah itu akan dapat tempat yang baik. Tapi orang yang demikian menyesal itu yang jelek ini tidak bisa minta hidup lagi. Ya usul Allah, Allah berikan aku hidup sekali lagi lah. Sama detik, saja, detik saja untuk menembus kebaikan. Tidak mungkin. Oleh karena itu, disimpulkan baik yang berbuat baik maupun yang berbuat kurang baik di akhirat sama-sama menyesal. Cuma yang baik ini penyesalannya dalam segi positif. Mudah-mudahan kita semua termasuk yang itu. Jadi sekalian, mari kita bersyukur layak syukur khairu Allah layak syukur su'a Allah maka namanya nanti pemindah atas apa yang kita terima di mesin ini. Mudah-mudahan mesin ini dapat saudara makmurkan dan saya yakin panitia pengurus manage dengan baik dan menyusun program dengan baik semoga kiranya dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kita menambah ilmu dan dalam rangka nanti untuk mengoptimalkan amal kita.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 قولي قال الله تعالى في القران الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحسن قولا مما دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن وإن الذي بينك وبينه عداوة أنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم Hadirin sudah Jumat Rahimahullah Hampir 30 tahun yang lalu Tepatnya bulan April tahun 1985 tatkala kami Mulai mendapatkan berkantor di Masjid dan dua Jamaah PM 1 dan 2 datang menemui kami Bagaimana kalau di daerah kita diadakan Jumat saya jawab insya Allah kita usahakan singkat cerita sesudah semuanya digarap sampai terakhir ketemu dengan GM Metropolitan waktu itu dijabat oleh Mr. Longton dari Inggris sampai pada satu syukuran Jumat pertama insya Allah dilakukan pada waktu itu di auditorium Islam Metropolitan setiap Jumat kami harus membayar 400 dolar karena kami membawa auditorium itu mulai dari jam 10 pagi sampai jam 12 siang. Bulan Mei kemudian kami dipanggil lagi oleh Mr. Morgan. Dia mengatakan bulan Mei tidak mungkin lagi mengadakan Jumat di auditorium karena auditorium akan dipakai expo oleh IBM. Maka kami langsung menjawab pada beliau, How about the one." Dia menjawab, bukan soal tentang surah. I am going to approach every tentang Singkat cerita, kami approach semua tentang Semuanya menyambut dengan ketemu. Singkat cerita, mulai dari itulah kita mengadakan salat Jumat di Brisbane. Jumat yang pertama di auditorium tadi adalah almarhum sebagai direktur pengelolaan agama di Departemen Agama. Alhamdulillah berjalan hampir 30 tahun, 29 tahun tepatnya kemarin. Kami berhasil mendapat tempat yang kemudian menjadi masjid ini yang sehingga. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah langgengkan ibadah Jumat kita. Walaupun pada pertamanya mungkin, saya tidak tahu. Saya katakan mungkin, adalah Jumat yang pertama kali membayar sewa untuk pergi Jumat. Kita bayar waktu itu 400 dolar. Karena duit masih 625, maka sekali Jumat kita harus bayar 250 ribu. Sudah sejarah kita mengenai Jumat. Bagaimana kemudian sesudah kita menjadi jamaah metropolitan ini? Maka saya teringat mengambil iktibar langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala hijrah dari Makkah ke Madinah beliau meninggalkan masyarakat jahiliyah menuju kepada masyarakat Madaniyah ini secara singkat ingin kami buka siang hari apa cirinya masyarakat Madinah yang dicanangkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu yang pertama adalah religious society, masyarakat yang bertuhankan Allah. Diambil dari ayat surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa yakul lahu kufuwan ahad. Kami tidak bahas itu. Tapi Rasulullah pada waktu akan hijrah ke Madinah mengatakan baru akan pindah kota hijrah ke Madinah kalau masyarakat Madinah itu melaksanakan la ribu billahi syai'an jangan mensyarikatkan Allah dengan sesuatu yang pertama qul huwallahu ahad alhamdulillah masyarakat kita di metropolitan ini sudah melaksanakan qul huwallahu ahad tinggal lagi sekarang masalahnya Bagaimana kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita itu? Ini yang disebut dengan cinta. Harus kita pelihara, kita tingkatkan. Kalau melihat wajah-wajah jamaah yang hadir di sini, insya Allah jalan-jalan di surga semuanya. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita nanti. Kemudian sesudah cinta kita, insya Allah kita tingkatkan melalui masjid ini. Yang kedua adalah intelektual society masyarakat yang berpendidikan. Rasulullah berpesan, "Utlul ilma minal mahdi ilallah." Tuntutlah ilmu mulai dari buaya sampai ke liang Tidak ada waktu yang sempit yang tidak dimanfaatkan untuk menuntut ilmu. Mari kita lanjutkan. Saya yakin betul bahwa yang hadir di sini adalah semua intelektual semua. Insya Allah jangan berhenti sampai apa yang sudah kita kuasai itu kita tambah lagi setiap saat mudah-mudahan makin banyak kita makin berilmu kita Kata ilmu itu tidak pernah habis walaupun hanya sedikit menurut Allah Mama ma itu minal ilmu illa kalila tidak kami berikan ilmu kepada manusia kecuali sedikit yang sedikit itu saja subhanallah kalau kita menuntut ilmu makin banyak kita tahu makin sadar kita bahwa diri kita makin banyak yang kita Insya Allah mudah-mudahan semuanya menjadi intelektual society. Yang ketiga, just society. Perpaduan antara imtak dan imtak ini membuahkan akhlakul karimah. Akhlakul karimah ini insya Allah selalu adil, berkeadilan dalam setiap waktu. Walaupun barangkali itu kena dirinya sendiri, karena sekarang ini banyak betul orang yang mengelak dari masalah, tidak mau berlaku adil, namun bila terjadi. Kita termasuk negara yang paling terpuruk di dunia dalam masalah korupsi. Mudah-mudahan keadilan ini akan mewarnai bangsa kita. Di dalam ayat surah Al-Quran katakan jangan sampai ke, ke, ke, ke, kebencian anda kepada seseorang atau kepada kaum sampai kalian tidak menemukan adil kepada mereka. Ini harus kita jaga. Siapapun yang berbuat harus kita lakukan keadilan walaupun dia itu musuh sekalipun. Ini yang harus kita catat, just society. Yang ketiga, yang keempat, <clears throat> peaceful oriented society. Keinginan untuk menegakkan kedamaian. Masyarakat kita itu semuanya ingin damai. Kalau kita berkiblat kepada pejuang-pejuang kita, oleh father kita, semuanya mengambil dari maaf saya tidak mengatakan saya fanatik atau tidak. Tapi faktanya mengatakan bahwa Pancasila itu maaf saya mengatakan 100% mengambil dari Islam. Coba mulai dari ketuhanan bangsa. Dengan dengan tidak mengulangi hormat saya pada umat-umat lain. Adakah di negeri ini umat yang beragama yang bertuhan kepada Yang kedua, persatuan Indonesia kemanusiaan yang adil dan beradab. Tadi sudah saya katakan just society. Lihat bahasanya, adil datang dari Islam, beradab adil datang dari Indonesia. Yang ketiga persatuan Indonesia, ukhuwah Islamia. Ini saya ingin sampaikan, tapi saya ingin menambahkan sebetulnya menurut Al-Quran itu yang paling tepat adalah ukhuwah imaniyah Kata innama mu'minuna ikhwah. Bukan innama muslimuna ikhwah di riwayat. Innama mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wa taqullaha la'allakum tattaqun. Itu yang keempat, selalu ingin mencapai kedamaian baik terhadap diri kita sendiri, kepada saudara kita, kepada musuh pun harus damai. Insyaallah mudah-mudahan kita semuanya bisa mencapai dan menerapkan itu. Lalu yang terakhir dikatakan long life educational society. Masyarakat yang sepanjang hayatnya menuntut ilmu. Kalau tadi Rasulullah mengatakan tambahan hadisnya yang mengatakan tanaman ini wajib mengalir muslim. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Tapi diharuskan dikatakan harus menuntut ilmu sepanjang hayat. Untuk ilmu minal mahdi ilal Sepanjang hayat kita jangan berhenti menuntut ilmu. Saya katakan tadi, makin banyak kita mengetahui ilmu, makin terasa dan makin tahu kita bahwa makin banyak ilmu yang belum kita ketahui. Karena itu rajin-rajin menuntut ilmu. Insya Allah semuanya ini kita laksanakan melalui metropolitan dan khususnya di masjid yang indah ini. Mudah-mudahan Allah memakai kita sekalian dan insya Allah mudah-mudahan akhir hayat kita kita berada dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin.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 masjid saya dengar ada yang kita kemudian menutupi masjid ini diberi nama Masjid Jenderal Sudirman. Apa istimewanya Jenderal Sudirman? Maaf, saya ungkap sebelumnya ini bukan foto senyum, tapi kita mengambil pelajaran dari beliau. Yang pertama, dalam historis, beliau sebagai jenderal, tapi juga sebagai kiai. Itu yang tercatat. Beliau itu kiai juga. Keistimewaannya adalah Beliau tidak pernah batal wudhu. Setiap batal wudhunya, kemudian mengambil wudhu, Sangat sudah tahiyat wudhu. Ini mengambil ritual dari Bilal. Bilalnya dari Rasulullah SAW tatkala Mi'raj, Rasulullah mendengar salat lompahnya Bilal di dalam surga. Waktu kembali ke bumi, beliau bertanya pada Bilal, "Ya Bilal, apa yang istimewa ibadahmu sampai sekarang Kudengar di surga?" Beliau baru menjawab, tidak ada yang istimewa saya. Hanya saja setiap batal butuh saya, saya mengambil wudhu dan saya melakukan syarat sunnah Tahiyat wudhu. Itu keistimewaan beliau yang juga ada pada diri Jenderal Sudirman. Itu keistimewaan beliau yang pertama. Yang kedua, saya dengan juga beliau selalu mengamalkan syarat menegakkan syarat di awal waktu. Ada pertanyaan seorang sahabat pada Rasulullah. Ayul abdar, ayul amal abdar indallah ya Rasulullah. Bertanya sahabat, apa amal yang paling disukai oleh Allah, yang paling mulia di sisi Allah ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, as-salatu ala waktiha. Artinya as-salatu fi awal waktiha. Inilah yang dilakukan oleh jenderal kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, beliau selalu taat dan berbakti kepada orang tua. Pada zaman sekarang ini saya mendengar ada seorang yang termasuk terkaya di Indonesia salah salah satu di antara mereka itu ditanya Pak apa kiatnya Bapak jadi orang kaya di Indonesia ini? Beliau katakan cobalah saudara melayani orang tuamu seperti melayani raja. saya rezeki juga seperti rezeki raja. Jangan bertakbara kepada orang tuamu seperti pelayan, maka rezekimu seperti rezeki pelayan. Namun tidak? Inilah yang diamalkan oleh Jenderal Sudirman. Sudirman. Jadi kalau kita memberi nama Jenderal Sudirman pada masjid ini, mudah-mudahan kelakuan kita, tindakan kita semuanya seperti Jenderal Sudirman. Mudah-mudahan Allah meridai kita semuanya. Inna Allah malaikatahu yusallu ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim. وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد Perhatian sebagai penutup dari khutbah ini perkenankan saya mengingatkan kita sekalian setahun lagi penduduk Jakarta ini akan memilih Saya ingin pesan.